Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman bagi mereka yang berdusta. Dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Samurah bin Jundub atau Jundab yang panjang yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita apa yang beliau alami dalam tidur beliau beliau dibawa oleh malaikat untuk melihat pemandangan yaitu berupa beberapa orang yang disiksa oleh Allah Azza wa Jal karena perbuatan-perbuatan dustanya di antaranya adalah seorang yang berdusta Dikatakan dalam hadis itu Amar rajul alladhi ra'aitahu yushar yushar syaru shidquhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablughul afaq Adapun seseorang yang kau lihat bahwa ia telah dirobek dari ujung mulutnya sampai ke tengkuknya lalu dari hidungnya sampai ke tengkuknya lalu dari matanya sampai ke tengkuknya Fa innahu rajulu yaghdu min baitihi. Dia adalah seorang yang keluar dari rumahnya lalu berdusta dengan sebuah kedustaan tablughul afaq yang kedustaannya mencapai ujung-ujung dunia, ufuk-ufuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah. Lihatlah bagaimana sebagian gambaran hukuman bagi seorang yang berdusta. Yakdzibu al kadbah Melakukan suatu kedustaan. Ternyata kedustaannya itu tablughu al-afaq sampai ke ujung-ujung dunia. Sampai ke berbagai penjuru dunia. Lihatlah ancamannya bahwa akan dirobek dari mulutnya sampai ke tengkuknya, dari hidungnya sampai ke tengkuknya dan dari matanya sampai ke tengkuknya. Dan diulang-ulang seperti itu hukuman tersebut atasnya. Ketika dia sembuh atau kembali lagi maka dirobek lagi dan begitu seterusnya. Na'udzubillah min dalik sampai waktu yang Allah kehendaki. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah ini menunjukkan bahwa ini benar-benar dosa yang besar. Dan kalau kita melihat hadis ini kemudian kenyataan kita di masa sekarang maka ternyata apa yang disebutkan dalam hadis ini betul-betul nyata untuk di zaman sekarang sangat tampak ya, kemungkinan terjadinya hal tersebut. Kalau di zaman itu yang alat komunikasi belum seperti di zaman kita, hanya dari mulut ke mulut, Nabi sudah mengatakan suatu kedustaan mungkin mencapai penjuru-penjuru dunia. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? dengan alat komunikasi yang canggih. Seseorang bikin suatu berita atau bikin suatu cerita seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Cerita mimpi atau cerita yang lain yang isinya kedustaan. Atau bikin suatu uh, yakni makalah atau apa saja pendek maupun panjang dengan begitu mudah disebarkan di masa ini dengan teknologi yang canggih. Dia bahkan tetap di dalam rumahnya, tetap di dalam kamarnya mungkin. Tapi kedustaannya sudah mencapai ujung-ujung dunia. Tempat-tempat yang dia tidak tahu sampai di mana kedustaannya menyebar. Nauzubillah min dzalik. Lalu seperti apa hukuman yang akan diterima olehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jelas Islam sangat memerangi kedustaan. Entah namanya dusta, namanya hoax, namanya apa saja. Pokoknya yang yukhaliful waqi' berbeda dengan kenyataannya maka itu disebut dusta. Maka itu disebut kadzib. Maka pelakunya mendapat ancaman yang berat. Oleh karenanya seperti di zaman sekarang ini kita lebih berhati-hati lagi. Karena yang cukup mengkhawatirkan pada diri-diri kita adalah bermudah-mudahan dalam menukil, mengutip dan menyebarkan. Atau dengan istilah sekarang mengkopi kemudian mempaste disebarkan dengan itu di-share padahal Nabi wasallam bersabda dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami' cukup sebagai perbuatan dosa bagi seseorang an yuhadditha bi kulli ma sami' dia berbicara dengan segala yang dia dengar. Yani apa yang dia dengar dia sampaikan, dia baca dia sampaikan. Cukup ini sebagai dosa. Dalam sebuah lafal dikatakan kafa bil mar'i kadiban. Ini cukup sebagai kedustaan. Cukup dikatakan berdusta. Seorang mendapat berita lalu dia berbicara dengannya. Nah, bukankah seperti itu yang terjadi di zaman sekarang? Ini yang lebih berbahaya lagi bagi kita seperti yang kita sebutkan karena ini lebih mudah. Tidak perlu membuat cerita, hanya mengcopy kemudian men-sharenya, meneruskannya, mempaste kemudian menyebarkannya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah Hadis ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bahwa kecanggihan teknologi sekarang ini jangan membuat kita terperosok dalam berbagai dosa yang kita bisa jadi nanti sangat-sangat sulit untuk lepas daripada tanggung jawab dari berbagai kedustaan tersebut. Ya. Terkadang kita terbawa oleh suatu sikap kita yang kurang baik yaitu apa? terburu-buru, al-ajalah. Suatu sikap yang buruk dan ini menjadi uh, apa? pendukung dari kedustaan yaitu ajalah. Terburu-buru. Atau dengan kata lain ada muta'anni. Tidak berpikir panjang ya adam at-ta'anni tidak berpikir panjang ketika dapat suatu berita langsung dia sebarkan terkadang hal itu terdorong juga oleh uh, suatu sifat yang lain yaitu apa ingin menjadi orang yang pertama menyebarkan ingin uh, apa mendahului yang lain. Ini juga terkadang membuat kita terperosok dalam suatu kesulitan. Artinya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dapat berita, dia lihat di grup belum ada yang men-share, segera dia share langsung. Mumpung belum ada. Dan ia menjadi orang pertama. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Hati-hati dari sikap seperti itu yang semestinya dilakukan ketika memperoleh suatu berita adalah melakukan uh, eh, tersebut dicek dulu. Ya, dicek dulu. Terutama di zaman sekarang yang seringkali sumber berita itu tidak jelas. Walaupun yang mengutipnya adalah teman kita. Dia orang yang insya Allah terpercaya Artinya kita tidak e, mencurigai dia sebagai orang yang berdusta. Tapi tadi kemungkinan ada apa? kesalahan, kelalaian dan sejenisnya. Sehingga kita perlu untuk melakukan tersebut dicek dulu. Apalagi tadi kita sebutkan sumbernya tidak jelas. Kalaupun sumber itu jelas, tapi dia fasik, harus dicek. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian seorang fasik dengan suatu berita, maka dicek dulu. Nah, sekarang sumbernya tidak tahu. Tidak tahu berarti kita bisa tahu ini fasik atau bukan fasik atau bahkan mungkin kafir atau mungkin juga seorang mukmin wallahu alam Syukur-syukur kalau dia seorang mukmin kemudian beritanya benar. Tapi kalau ternyata dia seorang kafir, nah, majhul kita nggak tahu ternyata dia kafir. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah perlunya adanya ta'anni lebih-lebih dengan alat canggih seperti yang kita uh, rasakan ini. Dicek, dipastikan benar atau tidak Ketika itu benar, maka satu hal memenuhi syarat untuk disebarkan. Masih hal yang lain, apakah membawa maslahat atau tidak, atau bahkan membawa matarat Nah, ini hal yang lain yang perlu diperhatikan. Kalau ternyata membawa madarat sekalipun itu benar, maka jangan. Kalau membawa maslahat, silahkan disebarkan. Yang ketiga, dilihat apakah ini konsumsi umum atau konsumsi orang-orang tertentu. Tidak setiap berita bisa dibaca atau boleh dibaca oleh setiap orang. Sebagian berita adalah konsumsi orang-orang khusus. Sebagian berita mestinya hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu yang bisa menyikapi berita tersebut dengan bijak. Nah, ketika ternyata ini adalah berita yang sifatnya umum, boleh disebarkan ke umum. Tapi kalau itu adalah berita yang sifatnya khusus untuk orang-orang tertentu yang bisa menyikapinya dengan bijak, ya, maka sampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, jadi dua hadis yang baru kita baca ini menjadi pelajaran penting terutama di masa kita dengan kecanggihan teknologi yaitu dalam pemberitaan dan penyebaran-penyebaran berita. Ingat, saya ulangi lagi yang pertama bahwa Nabi SAW telah menganggap bahwa uh, pertama atau mengancam ya dalam hadis orang yang melakukan dustaan kemudian menyebar kemana-mana dengan ancaman seperti yang tadi kita dengarkan. Yang kedua, seseorang yang mendengar lalu menyebarkan segala yang dia dengar, menyebarkan segala yang dia baca tanpa dia koreksi, tanpa dia teliti, maka dia termasuk telah melakukan suatu kedustaan. Oleh karenanya, uh, <clears throat> sekali lagi ini perlu senantiasa kita ingat supaya kita tidak terperosok pada perkara-perkara yang dimurkai Allah Azza wa Kemudian berikutnya juga terkait dengan kedustaan secara umum dan lebih khusus di masa ini. Lagi-lagi dengan teknologi yang ada sekarang. Nabi bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, kalabisi thawbai zur." Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Seseorang yang merasa uh, puas, merasa kenyang, merasa dialah yang berbuat bimalam lam dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bukan dia yang sesungguhnya melakukan kalabisi thaubai az ibaratnya seperti orang yang memakai dua pakaian dua-duanya pakaian kedustaan rangkap dusta nah ini terkait dengan orang yang mengaku-ngaku telah melakukan sesuatu padahal bukan dia yang melakukannya atau yang semakna dengannya dan ini seperti yang tadi kita katakan terutama di masa ini dengan kecanggihan teknologi dan penyebaran berita sangat mungkin terjadi. Anggap sebuah makalah atau sebuah berita, penemuan dan lain-lain yang ditulis oleh seseorang. Kemudian dia sebarkan seolah-olah dialah yang menulisnya. Seolah-olah dialah yang melakukan penelitian seolah-olah dia yang membuat makalah itu secara utuh padahal bukan dia dia merasa bahwa dirinya yang menyebarkan dan membuat orang pun menganggap dialah pemilik hal itu padahal bukan dia merasa mutasyabbi bima lam yu'ta merasa dialah yang punya padahal bukan dia Nabi SAW mengatakan kalabisi taubezu. Ibaratnya dia memakai dua pakaian, pakaian kedustaan. Naudzubillah min dzalik dan yang seperti ini di masa sekarang pun banyak. Ya. Di masa sekarang pun banyak terjadi hal-hal yang seperti itu penukilan-penukilan yang sesungguhnya bukan dia yang membuat bukan dia yang meneliti dan seterusnya tapi seolah-olah dialah yang melakukan itu semua Ikhwan Fiddin rahimakumullah ternyata berbagai macam bentuk kedustaan banyak sekali ragamnya dan Nabi telah menyebutkan sebagian gambaran dari kedustaan-kedustaan tersebut. Apa yang disebutkan oleh beliau cukup menjadi pelajaran bagi kita di sana tentu ada bentuk-bentuk yang lain. Banyak. Namun apa yang sudah ada dari Nabi kita bisa mengambil pelajaran darinya dan mengkiaskan hal-hal yang lain dengannya agar tidak melakukan kedustaan apapun bentuknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Hati-hati kalian dari sangkaan-sangkaan karena sangkaan-sangkaan itu adalah seburuk-buruk ucapan atau afwan sedusta-dustanya ucapan. yakni ini bab yang atau bentuk yang lain dari dusta yaitu dunun dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya ya apalagi kemudian dia ucapkan dia jadikan sebagai landasan untuk menghukumi ini jelas juga mengandung unsur kedustaan seperti kata Nabi agdabul hadis sedusta-dustanya ucapan di sana juga ada hadis yang lain dari Nabi saw di mana beliau mengatakan ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal dan seterusnya di antaranya adalah malikun kadzab seorang raja yang pendusta ini lebih besar lagi hukumannya lebih besar lagi ancamannya kenapa demikian karena dia seorang raja mengapa berdusta apa yang membuatnya berdusta apakah dia takut dia punya tentara dia punya kekuasaan dia yang uh, memiliki perintah dan larangan di kekuasaannya. Lalu mengapa dia berdusta? Maka kalau ada seorang raja yang berdusta, dia telah uh, melakukan pelanggaran yang lebih daripada yang lain. Karenanya para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa al-kadib dusta itu bertingkat-tingkat sekalipun secara global adalah dosa besar. Namun besarnya dosa itu juga berkelas-kelas. Oleh karenanya Nabi mengatakan dalam suatu hadis ketika menyebutkan e, kesyirikan sebagai dosa yang besar, beliau katakan akbaru al-kabair yang terbesar dari dosa-dosa besar. Nah, Ternyata dosa besar ini pun berkelas-kelas. Oleh karenanya ikhwan fitin rahimakumullah pada eh, syarah kitab ini Syekh Al-Fauzan hafizahullah semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau dalam kebaikan. Beliau menerangkan Al-kadhibu ala aksa Kalau begitu dusta itu bertingkat-tingkat. Awaluhu yang pertama artinya yang paling besar al-kadhibu 'ala Allah jalla wa ala. Dusta terhadap Allah azza wa jalla. Wa hadza a'zamul kadhib. Ini adalah dusta yang terbesar. Dusta terhadap Allah azza wa jalla mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah Seorang yang berbuat syirik Bagaimana berbuat syirik dikatakan dusta Dia beribadah kepada selain Allah Meyakini bahwa ada sesembahan selain Allah Di samping Allah Azza wa Jal Nah bukankah ini kedustaan? Jelas ini adalah dusta Ilah satu-satunya ilah adalah Allah Azza wa Jalla maka ketika diyakini bahwa dia ada atau memiliki ilah yang lain selain Allah bersama Allah, dia telah berdusta. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Nasrani mengatakan Al-Masih putra Allah. Musyrikin mengatakan para malaikat anak-anak perempuan Allah. Ini adalah semuanya adalah dusta. Ya. Ini semua adalah dusta. Dan ini dusta yang terbesar. Ini adalah dusta yang terbesar. Kemudian termasuk dusta atas nama Allah Azza wa Jal yakni berdusta pada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berdusta pada agama Allah yakni mengatakan halal atau haram atas nama agama Allah padahal tidak sesuai dengan hukum Allah. Mengatakan wajib, sunnah atau yang semakna dengan itu disandarkan kepada agama Allah padahal tidak. Ini termasuk daripada kedustaan atas nama Allah Azza wa Makanya tidak sembarangan menetapkan suatu hukum. Kalau ada seseorang menetapkan suatu hukum dan salah, tapi karena ijtihad, dia telah berusaha, kemudian ternyata keliru, Allah Azza wa memaafkan. Tidak punya unsur kesengajaan, bahkan ia dapat pahala setelah dia berijtihad. Satu pahala karena dia berijtihad. Tapi kalau ada orang yang meremehkan begitu mudah mengatakan ini dalam agama begini dalam hukum Allah seperti ini dalam syariat begini dia sendiri nggak punya ilmu tentangnya nggak punya landasan terkait masalah tersebut maka ini bisa masuk dalam kategori dusta atas nama agama Allah yang betul-betul tercela ya dulu para ulama kita rahimahumullah sampai terkadang mereka tidak mau mengatakan ini haram, ini halal ketika ditanya suatu hukum. Datang kepada mereka misalnya suatu pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang begini-begini? Kalau sesuatu yang jelas, mereka akan menjawab halal, haram. Misalnya apa hukumnya khamr? Haram. Dalam hukum Allah, haram. Jelas persoalannya, dalilnya jelas. Tapi ada perkara-perkara yang bagi dia masih belum jelas. Maka ulama nggak berani mengatakan ini haram, ini halal. Tapi mereka paling bisa mengatakan ketika ini meragukan jangan kamu lakukan. Kamu hendaknya meninggalkan. Atau ketika perkara yang boleh ya lakukan saja. Tapi mereka nggak menyebut hukum haram atau halal. Karena kalau sudah menyebut hukum haram atau halal, sementara ternyata tidak seperti itu dalam hukum Allah, mereka sangat takut. Kalau kalau ini dianggap sebagai dusta atas nama Allah. Makanya ya, begitulah kita dapati jawaban para ulama dulu maupun sekarang pada beberapa kasus. Ya. Mereka tidak menyebut hukumnya, tapi mereka hanya mengatakan jangan dilakukan. Menurut saya tidak usah dan yang semakna dengan itu. Hal ini karena kehati-hatian mereka. Di sana ada peringatan yang keras dalam bab ini. Dalam surat An-Nahl ayat 116 sampai 117. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada halalun wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahil kadiba la yuflihun mata'un qalilun walahum lahum alim Jangan kalian mengucapkan pada sesuatu yang disebut oleh lisan-lisan kalian berupa sesuatu yang kadib, dusta. Yani dengan kata lain yang uh, ringkas bahwa jangan sembarangan bicara dengan lisan kalian. Yang itu adalah dusta. Mengatakan hada halal, hada haram, ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadib. Untuk kalian buat kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah mereka tidak akan beruntung. Mata'un qalil walahum adabun alim. Harta benda atau kenikmatan yang sedikit mungkin diperoleh dengan kedustaan-kedustaan itu. Tapi lahum adabun alim bagi mereka adab yang pedih. Nah, ini peringatan keras ya. Dengan jelas sekali dalam ayat ini, tidak sembarangan mengatakan halal haram, ternyata itu dusta atas agama Allah Azza wa Jalla. Yang akibatnya adalah tidak adanya keberuntungan bahkan adab yang pedih. Dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian ulama menyebutkan apa? Seorang ahli bid'ah lebih berat daripada seorang ahli maksiat. Ini garis besarnya seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena seorang ahli bid'ah dia disadari atau tidak dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hukum mungkin dalam bab halal dan haram, dalam bab sunnah, wajib dan seterusnya dan ia mengatasnamakan ini hukum Allah bukankah begitu seorang yang melakukan bid'ah apakah ada orang yang melakukan bid'ah dan meyakini itu bukan syariat Nabi itu bukan ajaran Nabi itu tidak baik apa ada yang melakukan bid'ah dan begitu ya bisa kita katakan tidak ada ya artinya secara umum begitu Tiap orang yang melakukan bid'ah meyakini itu adalah agama Allah. Padahal tidak. Orang yang bermaksiat dia bermaksiat melakukan pelanggaran dalam keadaan menyadari saya melanggar hukum Allah. Ya. Saya melanggar hukum Allah, Allah tidak meridainya. Yang menyadari bahwa ia salah, keliru sama sekali tidak berdusta dengan perbuatannya maupun ucapannya. Sementara yang berbuat bid'ah mengandung dusta itu pun atas nama agama Allah. Maka dari tinjauan ini dan juga dari tinjauan yang lain ulama mengatakan seorang ahli bid'ah lebih berat ya daripada ahli maksiat. Lebih uh, besar dosanya dari ahli maksiat. Ya, ini secara garis besar. Mungkin sebagian bid'ah tidak uh, lebih dari maksiat tertentu. Ya, kalau dalam perincian mungkin ada sebagian bid'ah yang lebih kecil daripada salah satu maksiat dari maksiat-maksiat besar. Tapi secara garis besar adalah seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, karena apa? mengadung dusta atas agama Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa ini sebagai dosa terbesar. <clears throat> Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya uh, ah, bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ta pada surat Al-A'raf Allah berfirman, "Innama harrama rabbiya al-fawahish." Sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Wal ithma wal baghya bighairil haq juga mengharamkan perbuatan dosa dan melampaui batas dengan cara yang tidak benar. Wa antusyriku billahi syai'a wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana dan juga melarang dari perbuatan syirik perbuatan yang Allah tidak turunkan hujjah padanya wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun dan kalian melakukan dusta atas nama Allah ucapan berdusta atas nama Allah yang kalian tidak punya ilmu padanya nah lihat di sini berurutan Allah haramkan fawahish kemudian bagi kemudian syirik, kemudian kaul 'ala Allah bila ilm. Diurut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan disebutkan oleh para ulama, Allah menyebut dosa-dosa ini secara berurutan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ternyata yang paling tinggi adalah artinya yang paling besar dosa itu berdusta atas nama Allah. Ini adalah pintu besar. Yang sesungguhnya syirik juga masuk di situ. Ya. Tapi syirik itu satu dari sekian banyak. Di antaranya juga adalah itu tadi yang kita sebut. Dusta atas nama agama Allah. Kalau begitu ini dosa-dosa yang sangat-sangat besar. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi dengan ini maka nampak jelas sekarang bahwa ternyata perbuatan-perbuatan bid'ah tidak bisa dianggap sepele. Ya, banyak orang berkesimpulan ya, lebih baik dia berbuat bid'ah ini dan itu dari amalan-amalan yang nampaknya agamis daripada ia melakukan maksiat ini dan itu. Pandangan yang keliru. Ya, ulama nggak memandang seperti itu. Walaupun ada orang-orang yang di zaman sekarang berusaha untuk mencela pemahaman seperti ini. Badalin pemahaman para ulama kita, pemahaman as-salafus salih, para pendahulu kita dan itu pemahaman yang benar dan itu berdasarkan ayat dan hadis Nabi saw bahwa perbuatan bid'ah lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat. Ya, sekali lagi ini secara garis besarnya. Allahumma a'lam bissawab. Setelah kita mengetahui bahwa dusta atas nama Allah itu adalah dusta yang paling berbahaya dan paling besar dosanya. Berikutnya yang kedua kata Syekh Al Fauzan adalah al-kadzib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta atas nama Rasul SAW sesungguhnya juga kembalinya kepada dusta atas nama Allah. Karena ketika seorang berdusta atas nama Nabi, artinya dia membuat hadis palsu. Nabi berkata demikian, Nabi berbuat demikian padahal tidak. Yang kemudian ketika didengar bahwa Nabi berkata demikian atau berbuat demikian, maka akan dijadikan sebagai sumber hukum. Kalau begitu yang seperti ini disyariatkan, yang seperti itu juga disyariatkan karena ada hadis dari Nabi. Ketika itu dijadikan sumber hukum, maka kembalinya kepada agama Allah. Berarti dalam agama Allah begini dan begitu. Jadi dusta atas nama Nabi SAW Sesungguhnya juga kembalinya adalah dusta atas nama Allah Azza wa Jal Dan dusta atas nama Nabi SAW Telah disebutkan dalam hadis juga tentang uh, Dosa besar Dan hukuman ancaman Bagi orang yang melakukannya Dalam hadis yang mutawatir Dan masyhur Nabi SAW bersabda man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar Barang siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja maka silahkan menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini seperti kata ulama hadis yang mutawatir menunjukkan kepada kita tentang betapa bahayanya dusta atas nama Nabi di mana orang yang melakukannya dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya di neraka naudzubillah min dzalik bahkan sebagian ulama <clears throat> mengatakan bahwa mereka yang menyengaja dusta atas nama nabi bisa pada tingkatan kafir ya maka dari itu tidak bisa dianggap sepele Sekalipun ada orang yang sekedar menyampaikan tidak membuat, ini juga berhati-hati. Memang banyak ulama mengatakan bukan suatu perbuatan kekafiran karena umumnya mereka melakukan hal ini dengan tidak sengaja atau karena keyakinan yang keliru, syubhat, pemahaman yang syubhat atau karena tujuan-tujuan yang uh, dianggap baik oleh mereka ternyata tidak baik sehingga banyak ulama ya mengatakan bahwa ini suatu dosa besar dan pada kondisi tertentu dianggap kafir. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah uh, kembali kepada bab dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang tadi kita sebutkan sekalipun seorang yang melakukannya berniat baik didapati dulu para pemalsu hadis di antara mereka yang mengatakan bahwa ini demi membela Nabi. Kalau dusta atas nama Nabi untuk mencelakakan beliau, merugikan beliau, tidak boleh. Tapi kalau untuk membela beliau, boleh. Ini adalah anggapan yang salah. Tidak boleh semuanya. Karena intinya adalah dusta dan dusta atas nama agama Allah. Ada di antara mereka yang buat membuat hadis palsu tentang keutamaan baca Quran supaya orang rajin baca Quran. Tetap tidak boleh. Dan di zaman sekarang betapa banyak orang yang menyampaikan hadis palsu ya, menyampaikan hadis palsu terkait dengan keutamaan amal ini dan amal itu. Ketika datang suatu musim amal tertentu pada bulan ini dan itu, ternyata tidak sedikit dari khatib yang menyampaikan hadis dan palsu. Nah, berhati-hati darinya. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Man haddatha bi hadis yura annahu kadzib." bahwa ahadul kadibin atau al-kadibain siapa yang menyampaikan suatu hadis terlihat itu dusta maka dia salah satu dari dua pendusta atau salah satu dari banyak pendusta jadi pendusta bukan hanya yang membuat yang menyampaikan pun dianggap pendusta ya bukan hanya yang membuat tapi yang menyampaikan pun kalau dia tahu ada tanda-tanda di situ dusta, dia tetap menyampaikannya, dia pun tergolong dari pendusta. Ya. Oleh karenanya ulama kita rahimahumullah meneliti para eh, hadis-hadis Nabi. Mereka takut kalau sampai menyampaikan sebuah hadis ternyata bukan dari Nabi saw. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi di sini ada peringatan bagi mereka yang begitu mudah menyampaikan hadis-hadis dan ternyata itu adalah palsu dari Nabi SAW dipalsukan atas nama Nabi SAW. Nabi tidak mengatakannya. Lebih-lebih sebagian hadis sangat tampak dustanya. Ya, bagaimana suatu amal yang sunnah disebutkan barang siapa yang berpuasa demikian pada bulan demikian pahalanya seperti ini seperti itu. Yang tidak disebutkan pahala sebesar itu pada puasa Ramadan. Ya. Barang siapa membaca ini dan itu dari amalan entah solawat tertentu atau apa pahalanya sekian sekian luar biasa. Padahal pahala sebesar itu tidak disebutkan bagi mereka yang baca Quran. Hadis yang seperti ini kandungannya tampak sekali dustanya. Makanya para ulama kita rahimahumullah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Manarul Munif dan juga yang lain menyebutkan ciri-ciri hadis yang palsu. Sehingga jangan mudah ya di uh, terima berita-berita yang seperti itu dan jangan pula mudah menyampaikan. Teliti Jangan sampai berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hadis yang sahih. Ya. Kemudian kalaupun ada sesuatu yang dhaif atau apa, terangkan. Dan hadis yang palsu tidak boleh disampaikan kecuali untuk menerangkan kepalsuannya, bukan untuk berdalil dengannya. Ya. Yang ketiga, kata beliau, tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan kedustaan adalah al gadibu ala ahli ilm dusta atas nama para ulama bagaimana dusta atas nama para ulama bi an yunsab lahumul aqwal fil masail wal ahkam wal fatawa wa hum lam yaquluha yaitu dengan disandarkan kepada mereka para ulama pendapat tertentu dalam suatu masalah hukum tertentu dalam suatu masalah fatwa tertentu dalam suatu masalah padahal ulama itu tidak mengucapkannya dan ini pun sering-sering kali terjadi ya kata Syekh Fulan begini padahal tidak kata Syekh Fulan hukumnya halal padahal tidak ya kata Syekh Fulan hukumnya haram padahal tidak dan seperti yang tadi kata, saya katakan sering sekali terjadi yang seperti itu hati-hati untuk menisbatkan suatu pendapat kepada alim tertentu padahal dia tidak mengatakannya. Nah, ini termasuk dusta atas nama para ulama dan para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, sehingga dusta atas nama mereka bukan seperti dusta atas nama yang lain dari manusia pada umumnya apalagi terkait dengan hukum ya Kemudian yang keempat kata beliau al-kadzib al nas, dusta atas nama manusia atau dusta eh, dalam pembicaraan bersama manusia tidak terkait dengan apa yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi ikhwan fidin rahimakumullah itulah tingkatan-tingkatan kedustaan yang semuanya adalah dosa besar walaupun tingkatan besarnya dosa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari eh, ucapan-ucapan uh, dusta, perbuatan-perbuatan dusta dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita as-sadiqin yang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Wakunu ma'as sadiqin Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan hendaknya kalian senantiasa bersama mereka Orang-orang yang jujur alam bisawab Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan ini Semoga bermanfaat